Serial sandiwara radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki serta cita-cita dan cinta anak manusia. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode ke-33 dengan judul Gemelut Desa Tamyang. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. pada seri yang ketiga ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Eri Krisnadi sebagai Kitahim, Ashari sebagai Ki Gempang, Wenda Lubis sebagai Gohrupa, Suryadin Tanjung sebagai Jana Dusta, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan tentang Anting Wulan yang telah menyingkirkan tiga orang anak buah Ki Gempang. Tapi setelah kepergian tiga orang itu, Kitahim pemilik kedai itu jadi kelihatan was-was. Ia begitu khawatir sekali dengan tindakan Anting Wulan. Jepang pasti tidak senang dengan tindakan Nona tadi dan dia pasti akan mengirimkan anak-anak buahnya kemari Nona. Oh, bagaimana ini Nona? Saya benar-benar takut. Saya tidak mau hancur lantaran peristiwa tadi. Oh, oh kasihan sekali si bapak tua ini. Kalau begitu, aku harus membantu dia. Paling tidak bisa mengalihkan perhatian orang-orangnya Ki Kempang untuk tidak merusak kedai ini. Bapak tidak perlu khawatir. Aku yang akan bertanggung jawab atas tindakanku tadi. Oh, <laughs> Kalau boleh saya tahu, bagaimana oh. awalnya Bapak bisa meminjam uang pada Ki Gempang? Oh, sebenarnya bukan saya yang minta pinjaman pada Ki Gempang. Tapi dialah yang pertama menawari saya pinjaman itu. Awalnya dia memang baik pada saya. Begitu juga pada sebagian warga desa ini. Tapi setelah itu, rupanya dia mempunyai rencana-rencana jahat untuk menguasai desa Tamiang ini. Lalu, apakah Rama desa ini tidak mengambil tindakan atas sikap Ki Gempang itu? Oh, Rama desa Tamiang ini adalah Ki Gempang sendiri. Saya juga tidak tahu bagaimana awalnya tiba-tiba dia menjadi Rama Desa. Sudah berapa lama Ki Gempang menjabat sebagai Rama Desa di Tamyang ini, Pak? Oh, belum lama, Nona. Belum lama? Ah, kalau begitu, tentunya Rama Desa yang dulu masih ada. Oh. Apakah tidak sebaiknya Bapak minta pertolongan pada Rama Desa yang lama untuk menyelesaikan tindakan jahat Ki Gempang? Oh, seharusnya kami warga desa Tamyang memang minta pertolongan pada Rama Desa yang lama. Tapi Rama desa kami yang lama telah tewas secara misterius. Kami juga tidak tahu siapa yang telah membunuhnya. Hmm, pantas warga desa ini begitu ketakutan sekali. Rupanya mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan perbuatan Ki Kempang. Ah, sudahlah Bapak Tua. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan membantu Bapak. Dan saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya tadi. Nah, sebaiknya sekarang Bapak masuklah ke kedai Bapak dengan tenang. Oh, iya, baiklah. Kalau Nona memang ingin bertanggung jawab, saya akan segera menutup kedai ini. Saya tidak mau kedai saya menjadi sasaran dari kemarahan orang-orang Nyaki Gempang. Iya, tutuplah kedai Bapak dan istirahatlah di dalam dengan tenang. Saya akan menunggu kedatangan mereka di sini. Oh, j -j jangan. Uh, sebaiknya Nona di dalam saja. Kalau mereka datang, barulah Nona menemui mereka. Uh, baiklah, Pak. Sekalipun si bapak tua pemilik kedai meminta pertanggungjawaban Anting Wulan atas tindakannya tadi, si bapak tua itu pun mempersilahkan Anting Wulan untuk masuk ke dalam kedainya. Senja perlahan tenggelam di telan malam. Angin semilir berhembus membelai pepohonan. Sementara itu di rumah Ki Gempang, suasana malam itu kelihatan tegang. Ki Gempang marah sekali melihat kegagalan anak-anak buahnya dalam menjalankan tugasnya. Eh, goblok, tolol. Cuma menghadapi seorang wanita saja, kalian tidak mampu. Di mana otak kalian, eh? Di mana otak kalian itu, ha? Nih, eh? baru sekarang aku melihat ketololan kalian dalam menjalankan tugas. Maafkan kami, Ki Gempang. Wanita yang kami hadapi ini ternyata mempunyai kepandaian tinggi. Goblok! Kepandaian tinggi macam apa, ha? Bukankah ilmu kanuragan yang kalian miliki pun sudah cukup lumayan? Sehebat-hebatnya wanita, dia tetap saja wanita. Artinya, dia pasti mempunyai kelemahan. Tapi wanita yang kami hadapi ini bukanlah wanita lemah, Ki Kempang. Kalau Ki Kempang tidak percaya, Ki Kempang nanti bisa melihatnya sendiri. Keparat, siapa wanita itu sebenarnya? Dan apa maksudnya dia datang ke desa ini? Huh. Dia tidak boleh berada terlalu lama di desa ini. Wanita itu harus segera disingkirkan. Ah, Rupa, kau tahu siapa wanita itu sebenarnya? Saya tidak tahu, Ki. Dia hanya mengaku wanita petualang saja. Benar, Ki. Kelihatannya dia memang bukan warga desa ini. Kami pun bertemu baru kali ini. Uh. Aku jadi penasaran, ingin tahu siapa wanita itu. Ah, gue rupa Lalu bagaimana dengan kita Him? Apakah dia tidak bersedia melunasi hutang-hutangnya? Ah, entahlah. Saya rasa tidak, Ki. Dia hanya berjanji-janji saja untuk melunasinya. Tadi sebenarnya saya sudah menyuruhnya untuk meninggalkan kedainya, Ki. Tapi Iya, wanita itulah penghalangnya. Eh, belum selesai masalah kita dengan Kewarta. Sekarang sudah muncul lagi orang lain yang mau menentangku. Eh, gua rupa dan kau juga jana dusta. Urus wanita itu. Singkirkan dia dari desa ini. Dan kalau kalian bisa menangkapnya hidup-hidup, bawa ke hadapanku. Baik, Ki Kempang. Pergilah, ajak beberapa orang untuk menemani kalian menangkap wanita itu. Tapi ingat, kalian harus berhasil menyingkirkan wanita itu. Aku tidak mau mendengar laporan bahwa kalian gagal menjalankan tugas ini. Baik, Ki. Kami mohon diri. Ayo, jana dusta. Iya, ayo. Goh Rupa dan Jana Dusta kemudian segera beranjak dari tempatnya meninggalkan tempat itu. Ki Gempang kemudian berdiri dan setelah itu ia melangkah ke arah jendela rumahnya. Ah, orang ajar, siapa wanita itu? Oh, apakah dia Candala Gati? Ah, tidak mungkin. Menurut sepengetahuanku, Candala Gati tidak mempunyai olah kanuragan seperti itu. Iya, yeah, ilmu kanuragan yang dimilikinya tidak lebih dari goh rupa. Uh, setan malas membuat pikiranku tidak tenang saja. Bapak tua, Kelihatannya orang-orangnya Ki Gempang tak ada yang datang. Oh, belum Nona. Mereka pasti datang. Saya tahu persis bagaimana sikap mereka sebenarnya. Ki Gempang dan orang-orangnya bukanlah manusia yang mudah begitu saja membiarkan buruannya. Eh, Bapak Tua, apakah Bapak kenal dengan orang yang bernama Kewarta? Kewarta? Iya. Menurut Kewarta, ia adalah penduduk desa ini. Apakah benar Pak Tua? Oh, jadi Nona pernah bertemu dengan Nak Kewarta. Oh iya, iya. Dia memang warga asli desa Tamyang ini. Iya, kalau Nona mau tahu, Kewarta adalah anak kepala desa yang dulu. Dia memang termasuk anak yang berani, walaupun tidak mempunyai ilmu kanuragan. Dari seluruh warga desa Tamyang ini, hanya dialah yang berani menentang Ki Gempang. Apalagi sejak kematian kedua orang tuanya. Tapi kenapa ketika dia bertemu saya, dia mengaku seorang nelayan? Oh iya ya, dia memang seorang nelayan. Tapi itu dulu. Sekarang tidak lagi. Dia memang seorang pemuda yang baik yang selalu memikirkan bagaimana keadaan warga desa ini. Sifat-sifatnya mirip seperti mendiang ayahnya. Suka membantu dan mau berkorban demi orang lain. Oh, di mana Nona bertemu dengan Kewarta? Saya bertemu Kewarta ketika dia tersesat di daerah terlarang itu. Oh, Maksud Nona tersesat di daerah terlarang dekat pantai Gua Karang itu? Iya, betul. Oh, lalu bagaimana dengan anak itu sekarang, Nona? Dia dalam keadaan baik-baik, tapi sekarang mungkin dia sudah berada di daerah Kendang. Oh, syukurlah. Tapi aneh juga. Kenapa Kewarta bisa sampai tersesat di daerah itu? Menurut yang saya ketahui, dia sampai tersesat di daerah itu lantaran dikejar-kejar orang-orangnya Ki Gempang. Oh, kasihan sekali anak itu. Tapi untungnya dia masih selamat. Oh, Nona, sepertinya ada beberapa ekor kuda tengah melangkah kemari. Jangan-jangan mereka adalah orang-orangnya Ki Gempang. Ah, bagaimana ini, Nona? Bapak tenang-tenang sajalah di sini. Biar saya yang akan menghadapi oh, mereka. Iya, berhati-hatilah, Nona. Memang benar, di luar kedai itu nampak kurang lebih dari 15 ekor kuda tengah melangkah mendekati kedai milik Kitahim. Kemudian rombongan berkuda yang dipimpin oleh Rupa itu pun berhenti persis di depan pintu kedai. Berhenti! Kitahim, Suruh keluar wanita itu. Jangan coba-coba kau sembunyikan di dalam kedaimu. Kakang Garupa, apakah Kakang yakin bahwa wanita itu masih berada di kedai ini? Aku yakin dia masih ada di sini, Jana Dusta. Dan aku rasa dia juga tahu kalau kita akan kembali dengan membawa beberapa orang teman. Nah, kau lihat pintu kedai itu. Pintu kedai milik Kitahim terbuka lebar. Lalu dari pintu itu muncullah Anting bulan sambil menatap ke arah Rupa dengan tatapan yang tajam. Hmm, rupanya benar apa yang dikatakan Kitahin bahwa kalian akan datang kembali ke kedai ini. Apakah kalian masih penasaran terhadapku? Wanita sombong, aku bukan hanya penasaran untuk berhadapan denganmu kembali, tetapi aku juga penasaran untuk mencincang kau, tahu? Mulutmu terlalu banyak sesumbar. Kalau kalian memang mampu merobohkan aku, Ayo majulah, aku juga ingin membuktikan bahwa aku tidak akan main-main lagi terhadap kalian. Hm, sayang sekali, kenapa Ki Gempang pimpinan kalian tidak datang kemari? Seandainya saja dia ikut datang bersama kalian, aku akan tunjukkan bagaimana rasanya menjadi orang yang ditindas. Cukup, terlalu banyak bicara kau wanita keparat. Kehebatanmu belum seberapa. Kalau tadi kau dapat mengalahkan aku, maka sekarang jangan harap kau bisa lepas dari cengkraman kami. Buktikan kata-katamu manusia rendah. Ayo, Turunlah dari atas kudamu. Jangan bisamu hanya menjadi komando saja sementara kau tidak bisa berbuat apa-apa. Keparat, banyak mulut. Kawan-kawan, ayo hajar wanita jalang ini. Ayo, jangan biarkan dia dapat lolos dari tangan kita. Maju semua. Ayo. Yeah. Hantaman dan tusukan beberapa pedang berkelebat ke sana kemari, bertubi-tubi menyerang anting wulan. Anting wulan yang memang mempunyai kepandaian tinggi dapat berkelit dengan mudahnya. Bahkan ia dapat membalas serangan itu. Dia benar-benar wanita yang hebat, Jana Dusta. Oh, aku jadi kehabisan akal untuk merobohkan orang ini. Bagaimana menurutmu, Jana Dusta? Ah, aku juga tidak tahu, Kakang Gerupa. Apakah kita akan mundur saja? Ah, berbahaya seandainya kita mundur. Ki Kempang pasti menghukum kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakak? Ya, mau tidak mau kita harus melawannya. Kalau kita benar-benar tidak mampu melawannya, barulah kita akan mundur iya, Kakang, Baiklah. Iya. Ayo. Manusia-manusia serakah ini memang harus diberi pelajaran. Baik, aku tidak akan membunuhnya, tetapi aku akan membuatnya kapok. Oh, oh Kakang! Kakang rupa, Eh, eh, tanganku! Tanganku terluka! Itulah akibatnya kalau kalian berani menantang. Ayo, majulah kalian semua! Jangan terpaku seperti kerbau dungu. cuma melihat teman kalian roboh. Keparat, maju semua. Hajar, habisi wanita kanan Goh Rupa benar-benar geram melihat tangan Janadusta terluka ia pun segera menyerang Anting Wulan kembali bersama teman-temannya. Nah, saudara pendengar, apakah Anting Wulan akan merobohkan Gohrupa dan teman-temannya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-33 dengan judul Kemelut Desa Tamyang. Sampai jumpa.